Kembali pelajaran tajwidnya kita teruskan halaman ke-13. Di buku wajib halaman ke-13 mengkaji tentang mim bertasdid dan nun bertasdid. Itulah gunnah. Ada berapa kalau ditanya gunnah? Gunnah hurufnya ada dua. Apa aja? Mim dan nun yang bertasdid, yang bersidah. Yang ada W-nya, pendobel. Gunnah di halaman berapa? Halaman ke-13. Bagaimana cara membacanya? Ada tiga hal setiap huruf yang bertasjid double harus dibaca double. Kedua, setiap menemukan mim dan nun bertasjid dibacanya harus ditahan. Berarti ada panjangnya. Berapa panjangnya? Dua sampai tiga harokat atau satu sampai satu alif setengah. Kemudian ada guna. Inilah makanya disebut guna huruf guna karena ada dengung ke hidung. Itu ya halaman 13. Di situ ada contohnya ada summa ditahan. Dengung ke hidung ditahan. Lamma. Sedangkan huruf yang lain bertasdid tidak ditahan, tidak dengung. Misalnya lam bertasdid. Illa illa illa ladi itu ya enggak il enggak ditahan. Tetapi mim dan nun, nun dan mim bertasdid ini harus ditahan. Itulah gunnah. Jadi gunnah ditahan. Ditahan berarti ada panjangnya satu sampai satu alif setengah atau kalau diharokatkan 2 sampai tiga harokat. Kemudian dengung ke hidung itulah ciri khas dari gunnah, ya, dengung. Kalau orang Sunda bilang genah bacanya enak. Mim lam ma kok panjang karena ada mad tabi'inya di situ. Selain gunnah ada mad tabi'inya. Jadi M-nya double, N-nya double ya. In sun tuh N-nya double. naknya nya enggak kecuali kalau ada madnya kayak ma